bermula penjelasan beberapa ulama tentang firman Allah illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim kecuali orang-orang yang bertobat setelah perbuatan dosa itu wa aslahu dan berusaha melakukan pembenahan maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Qala Ibnu Asakir rahimahullah, "Ai azharu annahum kanu ala dalal." Yakni mereka yang telah berbuat kesalahan tadi benar-benar menampakkan bahwa mereka dahulu sebelum taubat benar-benar berada di atas kesesatan menampakkan naam ana berada di atas kesesatan mengakui bahwa ana berada di atas kesalahan wa aslahu ma kanu afsaduh dan segera membenahi segala sesuatu yang dia rusak akibat perbuatannya tadi atau dengan perbuatannya tadi wa gharru bihi man tabi'ahum mimman la ilma indahu dan yang dengan itu tadi, dengan kesalahan atau kesesatan tadi mereka telah menipu atau mempengaruhi orang-orang yang mengikuti mereka yang tidak memiliki ilmu dari para pengikutnya. Kemudian asy Al-Utsaimin ketika berbicara tentang syurutut taubah dalam sebuah ceramahnya ya, rahimahullah beliau mengatakan wa min dzalika idza kana adh-dhanbu yata'allaq bil makhluqin fa innahu yuaddi ilaihim huquqahum au yastahilluhum minha dan diantara syaratnya adalah jika dosa tersebut terkait dengan hak makhluk-makhluk maka hendaknya berlebihan terkait dengan hak manusia maka hendaknya dia segera mengembalikan hak tersebut menunaikannya kepada pemiliknya dan meminta keridhoannya atau kehalalannya nah atau meminta keridhoannya nah